kita telah membaca penjelasan Syekh rahimahullah taala wal aslu fil alfazi annaha lil haqiqah. Nah, asal dari lafaz-lafaz itu adalah untuk hakikatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan mana nas berasmu biar saya simpan. Apa yang harus dilakukan? Ya dia simpan betul. Bukan, mana beras saya? Nah, ada sudah saya simpan loh, kamu simpan simpan di perut. Nah, ini enggak menyimpan itu tidak secara hakikat. Hakikatnya disimpan betulan dijaga jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Nah, simpan di perut. Nah, demikian pula perintah-perintah itu adalah untuk wajib ya. Larangan-larangan itu adalah untuk haram dan asal. Nah, perkara itu adalah berdasarkan keumuman nas sampai datang nas yang khususkan dan asal 6 setiap nas itu adalah ada sampai ada nasih yakni yang menghapuskan nas tersebut, menghapuskan hukum tersebut. Nah. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa li ajli hadhihi al-qa'idati kana al-istishabu hujjatan. Dan oleh karena kaidah ini maka al-istishabu istishab itu adalah hujjah ya istishab itu adalah sebagaimana disebutkan kemarin yakni yang menyertai dia ini hukum apa? Yang sudah jelas bersama dia itu apa begitu. Nam, Wa ma yambani ala hadhil qaidati la yutalabu bidalil. Ya. Maka apa-apa yang dibangun di atas kaidah ini tidak dituntut dalil, tidak diwajibkan mendatangkan dalil. Seperti misalnya anak membawa HP. Ya. Kemudian ada orang yang datang, "Loh, itu HP-mu buktinya mana?" Ya, itu nggak perlu nggak perlu kita jawab itu. Ini HP sama saya kok. Ya. Kecuali misalnya ini HP kamu, oh, ini HP saya. Nah, situ menuntut dalil. Kalau kamu mengatakan ini HP kamu, mana dalilnya? Wong sama saya kok. Nah, ini istishab. Bersama siapa barang itu? Kalau bersama saya, ya secara zahir dihukumi milik saya. Kalau bersama dia, dihukumi, oh itu milik dia. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari hal itu. Itu milik saya, buktinya. Buka nama-namanya. Itu nama-nama keluarga saya semua dan lain-lain. Oh iya, saya salah ambil. Nah, nah, baru ada dalil yang memalingkan dari dari asalnya. Ya. Jadi asal sesuatu nam atau al istishab itu merupakan dalil, merupakan hujah. Nam, ya. Sehingga tidak dituntut dalil bagi orang yang memiliki istishab dengan sesuatu itu. Ya. Fa innahu mustanadun lil istishab karena dia disandarkan kepada kebersamaannya. Oh, dia bersama ini kok, ya. Nah, seorang menempati sebuah tanah, bukan rumah sebuah tanah. Nah, maka tidak dituntut, ya. Tidak dituntut mana dalilnya? Kecuali orang yang mengklaim, oh, itu tanah saya. Nah, mana mana dalilmu? Ini sertifikat saya. Oh ya sudah. Ya, tapi selama tidak ada nah hal itu maka istishab itu menjadi hujah. Loh, dia yang menempati di situ kok. Berarti dia yang memiliki baju ini. Ini baju siapa? Ya baju yang pakai. Kecuali ada dalil. Lihat di situ ada nama saya misalnya. Oh iya. <laughs> Baru enam yang memakai dalil dia diberikan haknya. Tapi asal pada asalnya itu adalah al istishab. Ya, istishab itu merupakan hujjah. Nah, dan sebelum kita lanjutkan, ya, bahwasanya para ulama ya, mereka memperinci, nah, memperinci tentang al istishab itu tadi. Ya, sebagiannya telah disebutkan oleh Syekh Allah taala. Nah, yakni bahwasanya al istishab al anwa. Istishab itu bermacam-macam. Nah, yang pertama adalah istishabul ibahatil asliyah. Yang pertama, ya, istishabul ibahatil asliyah. 6. Yakni istishab 6 bolehnya segala sesuatu ya, selama tidak ada larangan ya, atau disebut dengan kaidah al aslu fil asyai al ibaha. Asal dari segala sesuatu itu boleh. Ini asal dari segala sesuatu itu boleh. 6. Jadi seorang misalnya ada orang memanjat pohon, kemudian ada yang lain melarang, melarang, eh, tidak boleh memanjat pohon. Ya, bertengkar. Ini terserah saya. Oh, enggak boleh pokoknya. Ah, mengadu di hakim. Ini orang ini melarang saya memanjat, memanjat pohon. Ya. Kenapa? Pokoknya enggak boleh. Nah, apa yang harus dikatakan oleh hakim? Ya. Kalau kamu melarang, mana dalilnya? Wis pokoknya enggak boleh. Nah, berarti asal semua itu boleh kecuali datang larangan, ya. Kecuali dia gantung diri di pohon. Nah, ini memang nggak boleh larangan untuk membunuh diri. Tapi kalau cuma manjat pohon, maka asalnya adalah boleh. Ya, dia mau jungkir balik, ya, selama tidak bunuh diri, ya silahkan. Hukum asalnya boleh. Ya, dia mau makan apa saja yang bisa dimakan, ya, walaupun tidak ada di zaman Nabi SAW, boleh. Ada buah yang bentuknya kayak monyet misalnya, misalnya kalau ada, ya, maka boleh dimakan. Kalau ada oh, kamu nggak boleh makan itu, kenapa buah itu mirip monyet? Asal segala sesuatu itu boleh sampai datang dalil, ya, sampai datang dalil. Kecuali oh itu ternyata bukan buah itu boneka dari daging babi dibikin kayak monyet, nah itu baru tidak boleh. Tapi asal segala sesuatu itu adalah boleh. Ya. Ini adalah dinamakan istishab al-ibahatil asliyah, ya. yakni ya, yang menyebabkan bolehnya itu karena memang pada asalnya tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan. Ya. Nah, ini yang pertama. Istishab al-ibah al al-asliyah atau asal dari segala sesuatu itu pada asalnya boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah istishabul baroah. Nah, istishabul baroah yakni al aslul baroatul dimah. Asal dari sesuatu itu tidak ada tidak ada beban, ya, tidak ada kewajiban ya, kecuali sampai ada perintah. Ya. Jadi asal dari sesuatu itu tidak ada tanggung jawab kecuali sampai ada dalil yang menunjukkan. Seperti misalnya, ayo kamu harus ya, berikan uang kepada saya satu juta. Ya. Oh tidak mau, saya nggak mau. Kenapa kok tiba-tiba kamu suruh saya bayar satu? juta? Pokoknya kamu harus bayar ke saya satu juta. Akhirnya keduanya datang ke hakim. Apa jawab hakim? Mana yang dibenarkan? Oh sudah kamu harus kasih satu juta. Apakah demikian? Tidak. Hakim bertanya, apa kamu pernah hutang sama dia? Tidak pernah. Apa kamu pernah pinjam ini? Tidak pernah. Nah, berarti asal itu adalah barat atau zimah. Asalnya dia itu tidak tata tanggungan. Sampai memang pernah dia berhutang sama dia, kemudian nggak pernah bayar, atau dia mungkin merusakkan barangnya yang senilai satu juta sehingga dia menuntut. Ya. Tapi kalau tidak ada semua itu al aslu <clears throat> apa asalnya adalah barat atau zimah. Ya. Ini nama istishabu al baroah. Jadi bersama dengan dia itu hukum bebas ya tidak ada tanggung jawab ya tidak ada tanggung jawab untuk melakukan atau untuk nah melaksanakan tanggung jawab tertentu nah ini namanya istishab al baroah asal dari enam semuanya itu adalah terbebas sampai ada perkara yang mengikatnya ya, sampai ada yang yang mengikatnya ya. enam kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah istishabud dalil syar'i ya yakni bersama perkara tersebut ada dalil syar'i dan ini ada dua macam istishabu dalil syar'i yang pertama adalah istishabu subutu istishabu subuti hatta yari dan nasiha nasihu nah yakni tetapnya hukum sampai datang dalil yang menasihkan ya, yang menghapuskan hukum tersebut jadi selama ada nas dan tidak ada yang menasih maka hukum itu tetap berlaku kenapa karena tidak ada nas apa tidak ada nasih tidak ada yang menghapus hukum tersebut. Ya. Jadi selama ada perintah dalam ayat ataupun hadis maka itu wajib kita lakukan. Sampai di sana ada dalil yang menasikh, ya, menasikhnya. Kalau sudah mansuh berarti tidak perlu di, dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan karena ada dalil yang yang menghapus hukumnya. Ya. Kemudian macam yang kedua istishabul dalil syar'i ini adalah istishabul umum hatta yaridal mukhassis. Yakni segala sesuatu itu tetap berdasarkan keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Ya. Sampai datang dalil yang mengkhususkan mengkhususkannya. enam Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah istishabul wasfi. enam Istishabul wasfi yakni bahwasanya segala sesuatu itu berdasarkan sifat yang ada atau yang melekat padanya. Ya. Segala sesuatu itu dihukumi dengan sifat yang melekat padanya. Dan contohnya tadi yang kita contohkan, ya. Seorang berselisih, ya. Yang satu menuntut baju temannya, "Ini ini baju saya ini." Ya. Nah, keduanya datang kepada hakim, maka hakim memutuskan dengan apa? Istishabu al-wasfi. Ini baju ini bersama dia, dia pakai, ya. Baju ini bersama dia. Kenapa kamu tuntut? Mana buktimu? Mana dalilmu? Ya. Nah, ini ketika dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka dihukumi bahwasanya baju ini punya dia karena dia yang pakai. Ya. Nah, demikian pula termasuk istishabu al-wasfi ini adalah istishabu tahara. Ya. Seorang sudah dalam keadaan berwudu. Ya. Sudah yakin memang pasti, ya. sudah dipastikan dia berwudu. Ya. Sudah berlalu, dia berwudu, dia yakin betul dia sudah berwudu. Cuma dia ragu apakah sudah kentut atau sudah kencing, ragu. Maka dihukumi dengan apa? dengan kesuciannya. Kenapa? Karena dia yang pasti dia bersama kesucian, sedangkan yang batalnya ini dia tidak tidak ya, tidak yakin. Ya, ini dihukum dengan istishabu al-wasfi. Kemudian istishabul milk, ya, seperti tadi juga tanah. Karena dia yang menempati situ, maka dia pemilik tanah itu. Ya. Sampai datang dalil yang memalingkan, seperti orang lain ternyata yang memiliki sertifikat. Ya. Nah, demikian pula Eh, istishabu istishabuz zaujiyah, eh, seorang yang sudah menikah, nah kemudian ragu sudah mencerai atau tidak, ya, sudah mencerai atau belum dia ragu maka dihukumi dia nam adalah masih istrinya. Ya. Ini namanya istishabu al wasfi. Apa yang bersama dengan dia? Ya. Apa yang sifat yang bersama dia? Maka dihukumi itu adalah nam berkaitan dengan dia atau milik dia atau hak dia. Nam ini istishab. Mafhum ya? Istishab ini pokoknya apa yang bersama dengan dia. Ya. Apa itu dalil? Ya. Atau itu asal asliyahnya, yakni kenapa makan ini? Ya memang asal segala sesuatu itu boleh. Ya, sampai datang nas yang mengharumkan. Ini tidak boleh karena dia memiliki taring misalnya. Oh berarti tidak boleh. Tapi kalau tidak ada silat silat itu maka pada asalnya boleh. Ya. Nah demikian pula istishabul bara'ah Ya. Pada asalnya semua orang itu dia terbebas tanggungan kecuali sampai ada dalil. Ya. Sehingga kita tidak boleh beribadah kepada siapapun kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah merintahkan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada asalnya kita tidak boleh beribadah kepada apapun. Ya. Tidak boleh beribadah kepada apapun. Tidak ada tanggung jawab kita kepada apapun kecuali kepada Allah yang telah menciptakan kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah, maka kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Selanjutnya qala al-mu'allif rahimallahu taala Kama annal mudda'a alaihi fi babid da'wa la yutalabu bihujjatin ala bar'ati dhimmatihi. Nah, sebagaimana bahwasanya seorang yang tertuduh di dalam bab persangkaan atau tuduhan, ya. Dalam bab tuduhan, maka dia tidak dituntut dengan hujjah atas kebebasannya, ya. Dia tidak dituntut hujjah atas kebebasan dia dari tanggungannya, ya. Bal al-qaul fil inkar Pauluhu biyaminihi. Nah, akan tapi perkataan di dalam pengingkaran itu adalah dicukupkan dengan ucapannya terhadap eh, dengan sumpahnya. Ya, seperti misalnya contohnya tadi. Ya, seorang eh, dua orang berselisih. Yang satu menuntut temannya ya bahwasanya dia memiliki hutang kepada saya satu juta. uh, tidak, eh, berkelahi. Datang kepada hakim. Nah, datang kepada hakim. Maka yang menuntut ya, menuntut temannya dia menuntut satu juta, mana bukti kamu? Ya, mungkin bukti hitam di atas putih atau datangan para saksi, ya. Dua saksi, enam atas hutang piutang kalian. Kalau tidak, maka enam yang dituduh ini dia tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Ya. Mana bukti kamu kalau kamu tidak punya hutang loh? Ah, memang gak pernah hutang, buktinya apa? Ya gak ada bukti. Ya. Nah, cuma kalau dia mengingkari saya tidak punya hutang, maka kalau gitu kamu sumpah. Ya, Wallahi, saya tidak pernah hutang sama dia. Kamu nggak bisa nuntut macam-macam. Dia telah bersumpah bahwa dia mengingkari. Dan kamu tidak bisa mendatangkan bukti. Ini, ya. Ini penting. Sehingga tidak boleh kemudian setiap orang bicara, "Oh ya diterima." Loh, kalau enggak, masa harus di, diterima tuntutan dari orang lain. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW eh, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Lau yu'tan nasu bidawahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya. Seandainya manusia itu diberikan setiap apa yang mereka tuntut, niscaya orang-orang itu akan menuntut harta orang lain dan menuntut darah orang lain. Akan tetapi al-bayyinatu 'alal mudda'i kewajiban <clears throat> itu adalah orang yang menuduh mendatangkan bukti ya mendatangkan bukti, saksi, enam dan wal yaminu alaman ankaro dan orang yang mengingkari dia bersumpah. Ya. Jadi seandainya menuduh ini dia mendatangkan bukti, dia tidak bisa mengelak. Ya. Itu baju saya, buktinya. Ya, buktinya sebutkan semua ini. Ya. Oh ternyata milik dia. Oh dia punya hutang, ini buktinya. Tanggal sekian terjadi hutang piutang. Ini tanda tangan dia, ini materainya. Tidak bisa mengelak. Ya. Tidak bisa mengelak. Dia tidak cukup oh, saya bersumpah, nggak diterima. Ini ada bukti kan? Ya. Bukti didahulukan dari barat sumpahnya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka sumpah itu cukup untuk membatalkan tuduhan tuduhan tersebut. Nah, ya ini juga merupakan enam dasar dalam al-qadha, ya, dasar di dalam memutuskan perkara-perkara, ya, di dalam memutuskan perkara-perkara. Nah, dan ini termasuk alhamdulillah misalnya ada persekusi dari anak-anak kita. Ini masalahnya Pak, lihat. Ya, kamu nuduh buktinya mana? Ya. Kalau tidak ada buktinya, maka tidak bisa. Demikian pula pada permasalahan al-qadr, ya. Menuduh zina, maka mana saksinya? Saya berdatangan tiga saksi, maka tidak cukup, tidak bisa diterima. Ya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, yang lain mana? Tidak ada saya cuma sendiri. Wallahi, wallahi, wallahi. Ya, tidak diterima walaupun kamu wallahi seribu kali, tapi kalau cuma satu orang, terus kamu menuduh teman berzina, maka tidak diterima. Wajib mendatangkan empat orang saksi yang melihat peristiwa tersebut betul-betul terjadi. Nah, ya, jadi permasalahannya berat. Nah, walam maka natilah kamu terjiu ila usuliha hatta zawalul asli iktija ila zikri usulil asya <clears throat> idza syakka fiha raja ila usuliha. Nah, dan oleh karena hukum-hukum syariat itu kembali kepada asalnya, ya, kembali kepada asalnya dan tadi kita telah jelaskan Nah, asal dari perkara itu istishab, hukum yang menyertai itu apa? Nah, hatta karena zawalul asli, sampai dipastikan hilang asalnya tersebut, ya. Sehingga berubah kepada hukum yang lain. Nah, istija ila dzikri usuli asya'a, maka sangat dibutuhkan untuk menyebutkan asal dari perkara-perkara perkara tersebut. Idza syakka fiha raja ila usuliha. Maka apabila ragu padanya, kembalikan kepada asalnya ya kembalikan kepada asalnya fakultu maka aku katakan ya al aslu fi miyahina at-taharah asal dari air-air kita yakni air yang ada di muka bumi ini itu adalah taharah adalah suci ini air dari asal dari air itu adalah suci ya seperti misalnya ini air air minum ini suci tidak ya kalau ada orang yang tanya air ini suci apa tidak apa jawab kita suci ya kenapa karena asal dari air itu suci kecuali kok warnanya kuning, baunya hosi. Ya, maka kita akan tahu ini tidak suci. Ya. Karena apa? Sudah berubah dari sifat asli. Ya. Terus kemudian ada rumah tingkat. Ya. Kemudian kita berjalan di bawahnya, kejatuhan air. Ih, ini air apa ini? Ih, jangan sampai. Ini orang di atas kencingnya kencingi saya ini. Ya. ya tinggal dicium. Ih, kalau hosi memang kencing, tapi kalau ih, tidak hosi ya suci. Jangan kemudian ragu-ragu. saya mau sholat, aduh saya ragu-ragu jangan sampai ini orang ini kencing ini. Ini barang orang yang suka kencing tak karuan, ya. ya suka kencing di jalan-jalan, suka kencing tak karuan. Nah, maka bagaimana menghukuminya? Ya, hukumnya adalah asal dari segala sesuatu apa? Air itu asalnya apa? Asalnya suci maka hukumnya oh suci, ya. Selama tidak tercium bau bosi, nah maka itu hukumnya adalah suci. Ya, ini al aslu fi miyahinat taharah. Asal dari air-air kita itu adalah suci. Ya, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11 ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian ya, untuk kalian bersuci dengannya. Ya, jadi asal dari air itu adalah suci. Ya, demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, air itu suci tidaklah menajiskan dia sesuatu ya kecuali memang secara zahir kelihatan najisnya menjadi najis <clears throat> tapi kalau tidak ada najisnya maka dia tidak bisa berubah uh air ini najis apa yang menajiskan pokoknya perasaan saya mengatakan ini najis tidak bisa enam ini asal dari air itu adalah suci enam wal ardi wat wal hijarah wal ardi demikian pula bumi wal thiyabi dan pakaian wal hijarah dan bebatuan ya wal ardi dan bumi. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan beliau dibandingkan para anbiya yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa ju'ilat li al-arlu masjidan wa tahuran. Fa muslimin fa muslimin sholatu salatu fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Ya muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan dan dijadikan bumi itu semuanya itu masjid dan dua tahuran ya. Dijadikan suci, apa dijadikan sebagai tempat sujud, ya. Dijadikan tempat sujud dan dijadikan untuk bersuci, bisa untuk bersuci. Ya, dijadikan untuk bersuci. Nah, maka muslim manapun apabila waktu sholat mendapati dia, maka disitulah tempat sholat dia dan disitulah tempat bersuci dia. Kalau ada air, alhamdulillah dia berbuat. Kalau tidak, dia bertayamum. Ya. Kalau misalnya perjalanan di padang pasir, ya, yang ada di situ pasir, maka dia sholat di tempat itu dan dia bertayamum dengan pasir di situ. Karena pasir di situ adalah suci. Ya. Nam, pasir di situ adalah suci. Demikian buat tiap pakaian. Ya. Pakaian, kamu nggak mau pakai sholat mau pakai ini kenapa? Nggak mau pakai ini kenapa? Oh ini yang menjahit ini orang orang Nasrani. Loh, tidak walaupun yang menjahit orang Nasrani, pakaian itu tetap suci. Ya. Kecuali di situ dia habis menjahit, dia taruh sedikit, dia punya najis di situ, ah itu baru tidak boleh. Ya. Nah, tapi pada asalnya maka pakaian itu adalah adalah suci. Ya. Sebagaimana ditunjukkan ya, dalam hadis yang disepakati ya, mutafakun alaih bahwasanya Nabi SAW Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kufar dan tidak kemudian mencucinya, ya, tidak mencucinya. Ya. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang LDI ya, yang dipegang oleh kaum muslimin yang lain saja mereka mereka cuci. Padahal Rasulullah dan para sahabatnya pakaian yang dibuat oleh orang kafir mereka pakai dan mereka tidak tidak cuci. Ya, ini dalam artian ya, ketika pakaian tidak kotor ya tidak dicuci. Nah, sebagaimana nah, dalam hadis yang diriwayatkan ahlu sunan anak Nabi saw. alaihi wasallam labisa jubatan rumiyatan doyakatul kamin. Ya. Diriwayatkan oleh ahlu sunan bahwasanya Nabi saw. beliau pernah memakai jubah rumi rumiah, jubah Romawi, orang yang bikin oleh orang-orang Romawi jubah buatan orang Romawi doyaqatul gamin, yakni yang sempit lengannya nah ini ini asal dari pakaian itu adalah suci wal hijarah demikian pula batu yakni bahwasanya batu itu termasuk dari al ardi ya, batu bagian dari ar ardi dari bagian bumi ya. jadi semua bagian bumi entah itu pasirnya tanahnya tanah lapangnya maupun tanah di hutan-hutannya batunya, kerikilnya dan lain-lain, maka itu adalah suci. Ya, maka pada asalnya suci. Naam, qala Naam, rahimallahu taala, kita baca penjelasan beliau. Falmiyatu kulluha biharuha wanharuha wabaruha baruha wa jami'u ma tahtawi alaihi al-ardu minat turabi wal ahjari was sibahi war rimali wal ma'adini wal ashjari wa jami'u asnafil malabisi kulluha tahiratun hatta yutayaqqana zawalu asliha bi najasati 'alaiha. Nah, maka air-air semuanya itu ya, biharuha, baik air lautnya walaupun asin ya, maka dia suci. Nah, wanharuha dan sungai-sungainya, air yang ada di sungai, wabaruha, demikian pula air-air yang ada di sumur, wa uyunuha, air-air yang keluar dari mata airnya, wa jami'u ma tahtawi alaihil ard dan seluruh apa yang ada di bumi ini dari tanah dan bebatuan eh, dan sibah ya. sibah itu adalah lahan tidur yakni lahan yang tidak terpakai ya. sibah ini lahan yang belum diolah atau belum terjamah nah ini suci warimal dan kerikil wal ma'adin dan barang-barang yang terpendam ya. wal ashjar demikian pula pohon-pohon yang tumbuh dari bumi tersebut. Pohon tumbuh di bumi sehingga dihukumi mengikuti hukum bumi. enam. ya. Sehingga tidak ada, uh, kalau nyenggol pohon ini najis, tidak ada. Ya. Wa jami' wasnafil malabis dan segala macam pakaian-pakaian itu semuanya adalah suci. Sampai dipastikan hilang keasliannya bituruin najasati alaiha, yakni dengan adanya perkara najis padanya. Ya. Dengan adanya perkara najis yang melekat padanya.